terjadi. Anak-anaknya nggak pernah diajarin agama, berantakan sana sini. Gak ada Islam di rumahnya. Cuma sebagai gelar dapat ijazah, cari jabatan buat hidup dunia saja. Ini bahaya sekali, gitu kan? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Saya tiba di ulama sufaha akan datang setelahku nanti ulama-ulama yang bodoh Ya. Ulama dianggap ulama oleh masyarakatnya tapi paham kata Nabi. Bodoh semuanya, bobrok. Kenapa? Beliau mengatakan ulama'u la yahtaduna bihaji wa la yastanuna bi sunnati. Orang-orang yang diberikan gelar ulama tapi tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah menjalankan sunnahku. Ini hadis sunnah riwayat Bukhari Muslim. Saya ulangi lafaznya luar biasa kata Nabi akan datang setelah ulama yang sangat bodoh ulama sufaha. Sufaha ini orang Arab kalau pakai safi artinya bodoh sekali. Gitu kan? Nabi gunakan gelar itu ulama sufaha. Apa ciri-cirinya? Al ulama ulama yang selalu lebih haji. Ulama-ulama yang dapat gelar itu tapi mereka tidak pernah ambil dari aku. Dari siapa lagi? Tarekat ini pemahamannya lain. Rasulullah bilang ini enggak. Dia ini bilang ah jadi Pak Kiai, Nabi tidak bilang, Nabi hanya kesuai, nggak apa-apa, itu kan bagus. Loh, ini gimana cara? Tidak bertunjuk dari Nabi. Tambah lagi, wala yastanmu nabi sunnati dan tidak menjadikan atau tidak mengambil sunnah dan terapkan sunnah. Sunnah Nabi untuk siapa? Untuk orang beriman dan untuk seluruh manusia. Semuanya baik, gitu ya. Syariat Allah semuanya baik. Coba ini kita jujur sekarang mengatakan Islam mengajarkan apa sih? Ajar jujur, ya kan? diajar amanah. Perintah semua kan bakti dengan orang tua, didik anak dengan baik, baik dengan tetangga, kan gitu. Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh merusak, menyebarkan keadilan. Kalau membunuh pun di bidang perang itu kalau orang yang melawan, orang menyerang nggak boleh bunuh. Apa wasiat Nabi SAW itu pasukan jihadnya? Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang menyerang, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Boleh buat kerusakan. Orang mukmin begitu. Ini. Ya, enggak boleh. Enggak menyerah, dia tidak menyerah. Bukan menyerang, menyerah. Menyerah, ya. Jadi dengan cara kalau dia menyerang enggak boleh lagi, dia angkat senjata nggak boleh lagi diserang. Berarti Islam datang dengan sangat luar biasa. Masuk dalam semua kehidupan dan kita disuruh buat keadilan. Semua Islam suruh adil yang baik. Kita dilarang apa? Dilarang menipu. Gak boleh gibah, gak boleh fitnah. Apa semua ini? Ini kerusakan loh semua ini. Berarti kalau orang jadi muslim yang benar, itu jadi bagus dia. Ya, kan? kalau orang terapi Islam benar, dia jadi bagus jangan amanah, jangan jujur, jangan bakti dengan orang tua, jangan tahu anaknya adalah amanah, jangan bakti dengan suaminya, suami yang baik sama istrinya, ya kan? Masyarakat yang memimpin negerinya harus baik sama masyarakatnya dan seterusnya. Karena mereka tahu ada hisab hari kiamat. Itu orang muslim tuh. Dia akan jauhi manipulasi, dia akan jauhi zina, dia akan jauhi bohong, dia akan jauhi ini dan itu semua keburukan tidak boleh. Karena ada ancaman tak boleh, gitu kan? Seperti itu Islam itu. Berarti kan Islam ini sebenarnya harus bisa diterapkan, nggak boleh enggak. Maksudnya kan begitu. Yang paling paham ini adalah para ulama. Tapi ulama sekali lagi memang seorang alim yang benar-benar waris para nabi yang belajar memang benar agama ini kelihatan dalam kehidupan sehari-hari mereka, gitu ya. Kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, mungkin nanti ada salah paham. Saya bilang dari dari Mesir, karena saya pernah di Mesir sekolah dulu. Saya temukan bukan semua mahasiswa Mesir bukan, tapi saya temukan teman-teman saya sendiri yang sudah dengan mata kepala. Waktu mereka meninggal dengan gelar LC misalnya. Terlepas daripada masjid yang mungkin negara lain. Tapi saya lihat teman saya. Dan saya juga pernah di sana sekolah soalnya. Saya pernah dari tahun 89 di sana gitu kan. Ada teman saya undang saya undang nikah di Makassar waktu itu LC. Saya kaget. Setelah dia, saya tidak sempat hadir pernikahannya. setelah nikah dia datang ke rumah saya. Datang dengan satu perempuan pakai rok pendek dan pakai jilbab. Saya nggak tahu kalau itu istrinya. Duduk ngobrol sama saya ngobrol kok orang ini dekat ini perempuan mau dekat sama dia. Saya pikir pasien karena kebetulan rumah ayah saya ada rumah sakitnya di bawah gitu kan. Jadi dikorong ibu saya, ibu saya dokter jadi dikelola lagi. Gitu. Akhirnya dibilanglah sama ya saya sama dia ya sih Saya dalam bahasa Arab, siapa yang di sebelah kamu itu supaya nggak tersinggung gitu. Nah ini istri saya. Loh subhanallah, kenapa gak cari wanita jilbab itu sama kata gitu. Oh nanti gampang tidak wali. Nah ini masalahnya. Gampang tidak wali ini buat PR dalam rumah tangga. Kita rumah tangga kan bahtera yang baru. Jangan bawa para rongsokan. Maksudnya sih para rongsokan jangan bawa pr yang baru rumah tangga. Kita harus punya garpu baru, piring baru, semua kapalnya baru. Jangan malah rusak bahaya. Kalau rasanya sudah rusak dari awal, kemudian kita mau naik ke rumah tangga kita, ini memperbaiki barang rusak di kapal bagus susah. Ya itu berarti siap untuk siap untuk menghabiskan waktu untuk itu. Mana lebih bagus tuh? Kita menikah rumah tangga, ya. Kemudian kita sudah bangun sholat sama-sama malam, kita sudah sholat duha sama-sama, puasa Senin Kamis sama-sama. Kenapa? Karena sebelum nikah sudah saling tahu kan. Daripada dari awal sholatnya aja enggak, baru nanti kamu sholat dong dia nanti. Mana lebih bagus? Dapat pahala, dapat pahala, tapi ini pahalanya lebih sempurna daripada ini. Jangan ini dijadikan sebagai alasan. Baik, saya bukan mengoreksi atau menyalahkan yang sudah berlalu, Bu ya. Yang masa lalu kita yang salah jangan ditarik ke anak-anak kita sekarang. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti orang semua buat kesalahan, tapi orang yang benar adalah orang yang salah kemudian tahu benar diubah saja yang benar. Tentu berbeda. Idealnya adalah orang yang sudah baik. Kita pilih pemimpin Gak apa-apa deh, nanti dia baik sendiri. Nabi kita itu gak mudah, gitu Susah sekali. Ada teman saya dulu gitu, bilang sama saya dulu beri pengajian, Ustaz, suami saya tiap hari sih, tiap hari sini, tiap hari mabuk. Saya tanya, Bu, sebelum nikah sama dia sudah tahu belum kalau bapak ini playboy? Tahu nggak sebelum nikah? Tahu Ustaz. Kenapa nikah sama dia? Ya berarti harus siap diselingkuhi pada saat nikah. Ya wajar orang begitu. Boleh kenapa tidak? Boleh saja. Kan masalahnya itu kan? Tapi coba kalau dari awal jadi orang yang sholat lima waktu di masjid, ada ke masjid, kan gitu. Itu tidak mungkin lah gitu sama dirinya. Ya, insya Allah lebih benar jalannya. Kan gitu. Boleh kan tadi ibu Jina bilang dapat pahala kan? Dapat pahala. Tapi pahalanya malah lebih bagus. Ngurus dia atau kita sudah sama-sama jalanin perintah agama. Ya, tapi mana lebih bagus daripada fokus dia dengan kita sudah sama-sama beribadah. Ibu lagi bangun sholat tahajud nih, bangun suami, ayo bangun sholat tahajud, ah nanti aja. Dia nggak mau. Dapat pahala memang, udah bangun tapi berapa lama hilang? Mana lebih bagus pahalanya dan buat kita hati lebih tenang dengan yang kita belum bangun dan sudah bangunin kita. Ayo sholat malam ini sama-sama. Karena dia paham agama, kan lain tentu lebih aman karena rumah tangga itu seperti bantara masih ada ombak-ombaknya ini Kalau kita sama-sama suami istri, kaptennya dan wakil kaptennya sama-sama sudah bagus, paham bagaimana jalanin kapal itu, semuanya barang-barang bagus, maka akan aman tuh. Kan gitu. Semestinya begitu. Baik, ini masalah pemimpin ya, bukan masalah rumah tangga. Ini ibu-ibu kalau sudah masuk rumah tangga kemana-mana lagi ini Nyenceng lagi Baik, kembali ke tadi. Ya. Jadi harus seorang alim. Nah, di Indonesia saya bilang ini yang perlu diperbaiki. Gelar alim ini murah sekali, gampang. Kalau ayahnya kiai, anaknya jadi kiai juga. Jadi Indonesia. Ayahnya ustaz, anaknya jadi ustaz. Baru paham dua tiga ayat sudah dikatakan dia seorang alim. Jadi maknanya. Berapa banyak orang yang bergelar kiai ustaz punya panjang. Nah disuruh potong contoh sunnah kecil aja kan jalani. Apalagi sunnah besar dengan yang pikirannya nggak diterapin sama dia. Kita lihat luar biasa gitu ya. Tidak diperhatikan banyak hal dari hal kecil sampai hal yang besar dianggap remeh. Sekarang di kampus-kampus kita karena banyak pemikiran liberal yang sudah masuk sekuler segalanya, sampai-sampai ada seorang doktor di salah satu kampus gitu kan di Universitas Negeri di UIN ya di Makassar yang sempat bilang kepada beberapa teman-teman saya yang cerita ini sempat sekolah pengetahuan di situ mereka bilang, untuk apa itu masih pelajari hadis Nabi? Makan dengan tangan kanan, dengan minum dengan tangan kanan. Sekarang dunia sudah orang-orang barat sudah berkembang mikirin buat pesawat. Oh, subhanallah. Islam menyuruh kita ngurus dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mulai dari makan minum pun tangan kanan sampai kamu buat pesawat. Berarti kalau maksudnya apa? Gak usah mikir itu mau makan kiri, mau makan kanan, nggak masalah. Ini bagaimana caranya? Seorang profesor ngajar kami di S2 kemarin, dia sempat bilang ilmu budaya dan sosial. Saya kan di Indonesia yang ada S2 aja waktu itu ya. Kemudian dia sempat bilang di kelas waktu itu, dia bilang sama saya, ini perlu menjelaskan masalah sosial, budaya, tradisi Indonesia, tradisi di Barat, tradisi di macam-macam. Terakhir dia bilang, ada satu tradisi orang Bugis Makassar. Nah, betul waktu itu di Makassar ya. Dari tradisi orang Bugis Makassar, dia bilang, kalau masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan. Dia bilang begini, kalau saya dia bilang ini di kelas ya, ini saya sakitnya dosen saya, profesor. Dia bilang kalau saya, saya bisa, saya bisa saja masuk kamar mandi dengan mundur. Gak harus kaki kiri, gak harus kaki kanan dan seterusnya. Saya angkat tangan, maaf Pak Prof, bisa saya bicara nggak? Oh iya silakan. Kebetulan saya report dengan izin Allah, setiap saya masuk saya kritik, Ada yang pertama langsung oh, saya kritik dan saya bawakan langsung buku rujukannya gitu. Saya bilang, Pak mohon maaf, tadi yang Bapak bilang masuk kamar mandi kaki kiri dan keluar kaki kanan. Itu bukan tradisi orang Bugis Makassar. Itu perintah agama Islam, Pak. Semua yang syahadat itu dianjurkan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dalam hadis Bukhari, masuk kaki kiri, masuk kaki kanan masuk kaki kiri, keluar dari kaki kanan, masuk baca doa Alhamdulillah minal Keluar wal mubarik, Ya Allah jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan perempuan, keluar membaca orang dengan kaki kanan, yang artinya pengampunan wahai pelaku. Sakit dia harus dia bilang, oh, itu dari bagian daripada Islam ya Pak, profesor loh itu dan dia muslim ngajar di kampus Islam dan umumnya sudah punya jadwal khutbah Jumat di mana-mana. Ini luar biasa. Saya temukan seringkali saya masuk masjid ada kiai khutbah ayat yang dibaca salah. Ayat yang dibaca itu salah. Bukan cuma sekedar salah karena tidak sengaja ya, penyebutan hurufnya salah. Huruf hijaiyahnya salah. Sampai saya berpikir dari mana dapat gelarnya ini. Yang lebih parah lagi, Ibu-ibu sekarang di Indonesia ini gelar haji itu bisa menjadi alim. Pak Haji, oh ini sudah luar biasa. Berarti orang alim. Nanti Jumatnya tidak hadir, disuruh ganti Pak Haji, sekali turun mimbar nggak boleh lagi bilang tidak tahu agama. Boleh Pak Haji? Boleh. Nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Hukum agak bukan lagi hukum Allah, hukum dia. Ini banyak di Indonesia. Dari mana itu Pak Haji bisa disulap empat puluh hari bisa menjadi orang alim pulang? Dia bukan untuk ilmu di sana. Tahu ibu-ibu sudah oleh nah hijab kan? Kalau ONH plus itu masih mending ONH plus, masih ada pembimbingnya yang sifatnya kontrol. Kemudian itu pun masih terlepas ya. 25 hari kalau ONH plus itu masih ada program kita bebas ke haram sendiri balik lagi. Pengajiannya berapa kali selama 25 hari? Resminya travel itu paling 7 kali, 8 kali di Mekah, anggaplah 20 kali pengajian. Apakah dengan 20 kali pengajian sudah jadi orang alim? Bagaimana dengan pemerintahan? Pemerintah kita, ya itu ada pemimpinnya, pemimpinnya di alam mana, gitu ya? Jemaah di alam mana? Saya waktu masih mahasiswa saya datangi ipar saya kebetulan dari Makassar jadi dokter, dokter haji gitu. Saya hampir tiap hari dulu di Mekah lagi haji datang ke eh, tempat tinggal di menaranya dia. Cuma haji di mana? Pemimpinnya di mana lagi? Alam sendiri pokoknya, Gak sendiri. Gak pernah ada pimpinan pengurus mana. Dia sendiri sebenarnya kalau saya kan gak mau dia cuma kena memang pernah bergelar sarjana agama tapi nggak paham. Waktu saya masih S2, saya temukan luar biasa, saya kaget. Teman-teman saya akan mendapat gelar master agama. Itu nggak bisa ngaji. Tapi saya dikelar di beberapa orang ini, ya. ini kayaknya akan menjadi master agama loh. MA kalau tamat, gitu kan. Kemudian orang akan anggap ini adalah ustaz. Gitu kan. Ada juga sebagai perempuan ustazah, jalan ustazah. Dan kita ngaji gimana caranya? Gak bisa nyanyi, kamu gak bisa nyanyi. Tapi gelar pertama SAG, sarjana agama atau SAG. Makalah apa namanya eh, artikel yang kita tulis ya, eh, tugas-tugas eh, itu banyak mereka gak kerjain. Cari orang-orang yang paham, dibayar duit, beli makalahnya, kemudian dibaca di kelas. Makanya pada saat saya ada, mereka ketakutan karena saya bangga. Dari mana? Itu salah. saya begini. Mereka nggak bisa bertanggung jawabkan. Karena mereka bukan bukan mereka yang nyusun. Diambil aja ya. Sudah lama dulu tahun lalu ada generasi sebelumnya, angkatan sebelumnya sudah pernah tulis diambil di kopi tinggal ganti namanya. Banyak itu. Makanya tidak jarang gelar S2, S3 kita di Indonesia ini pun, masya Allah masih sangat kurang. Tidak ada apa-apa. Jemaah haji kita kalau lagi haji, subhanallah, sudah dengan mata kepala, sholatnya aja masih banyak salah. Bagaimana pula bisa menjadi alim nih? Nggak bisa, gitu kan? Orang seorang figur ulama yang kita masukkan adalah perhatikan baik-baik. Saya datangkan dalilnya. Seseorang yang benar-benar sangat paham tentang mana halal, mana haram, dan bukan hanya sebagian, semuanya dia paham, mayoritasnya. Kita lihat sekarang. Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, siapa yang akan itu jadi pemimpin? Abu Bakar. Siapa Abu Bakar itu? Abu Bakar itu ulamanya sahabat. Kalau di mata kita sekarang bang Islam, kalau disebut nama sahabat, kita pahamnya sahabat adalah ulama. Tapi ternyata di mata Nabi Alaihi Wasallam tidak semua sahabatnya ulama. Beliau cari siapa yang paling alim di antara mereka. Itulah Abu Bakar. Orang yang paling paham dan orang yang paling luar biasa dalam menerapkan Islam dalam kehidupannya. Waktu Nabi SAW mau meninggal, ibu-ibu sekalian, itu beliau sempat pingsan tiga kali. Bangun pertama mau pingsan ada di, di kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah kemana? Lalu beliau bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, keluarlah, ya, sampaikan kepada Abu Bakar agar memimpin orang sholat. Siapa Abu Bakar ini? Ayahnya Aisyah. Aisyah dan anha takut kalau dia bilang dikira dia buat-buat. Nah, Abu Bakar ayahnya. Abu Bakar Aisyah diam, Nabi sallallahu pingsan. Bangun yang kedua, Nabi sadar yang kedua, Nabi bilang kepada Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa sudah jalankan perintah saya?" Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku orang yang mudah menangis. Nanti kalau sholat baca ayat nangis, baca ayat nangis. Ini kenapa? Karena khusyuknya, kepada Allah, gitu ya. Kita bisa bayangkan Aisyah sini menceritakan tentang ciri ayahnya. Saya baca ayat neraka nangis, ayat surga nangis, tentang rahmat Allah nangis, azabnya Allah nangis. Luar biasa gitu, orang yang tidak bisa tunduk sekali kepada Allah. Kata Aisyah coba pilih orang lain ya Rasulullah. Pas begitu Rasulullah pingsan lagi. Bangun yang ketiga, Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sudah kau jalankan cinta saya Kata beliau, belum. Ya Rasulullah karena ayah saya orang yang bakha, mudah nangis, cuma cari orang lain. Lalu Nabi SAW dengan tegas berkata, sungguh engkau wahai Aisyah dan kalian kaum wanita ragu dalam menerapkan kebenaran. Ya, benar atau salah, atau benar masih ah masih boleh mungkin. Ragu. Ke, eh, apa? Beliau mengatakan lakukanlah kita saya, kerjakanlah kita saya. Allah dan Rasulnya menolak yang menjadi pemimpin kecuali Allah. Pada zaman itu, tolok ukurnya yang nomor satu jadi pemimpin negara harus bisa jadi imam sholat lima waktu di masjid jamek. Jadi kalau presiden kita idealnya istiqlal itu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Harus. Mesti begitu. Dan apa kira-kira pemimpin coba kira-kira? Jadi mesti jadwal rutin tuh. Mobil presiden itu subuh dari situ di istiqlal jadi imam. Balik duhur ada lagi di situ, jangan keluar rutin. Siapa yang kita jadikan contoh? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jadi imam di waktu sholat di masjid Nabawi. Kan gitu. Dan pada saat beliau meninggal beliau bilang apa? Suruh Abu Bakar wahai Aisyah gantikan saya jadi imam sholat. Makanya ulama bilang, kenapa Abu Bakar yang dipilih oleh masyarakat Madinah menjadi khalifah waktu itu karena mereka paham yang jadi imam sholat adalah pemimpin negara. Emang seperti itu. Apa kriteria tinggi sholat? Harus bacanya benar. <laughs> orang yang paling benar bacaannya, orang yang paling paham tentang hal haramnya Allah, ya. orang yang paling bertakwa sama Allah. Walaupun dia lebih muda, tapi hafalannya lebih bagus, orang yang diberikan dengan Allah dia boleh jadi imam, ngalahin orang-orang tua. Kan begitu. Itu patokannya. Waktu Abu Bakar akan meninggal, apa yang Abu Bakar tulis? Wasiat. Boleh menulis wasiat sebelum meninggal tahun 13 Hijriah wahai kaum muslimin di Madinah ya waktu itu, saya telah meninggalkan kepada kalian wasiat seorang hamba Allah yang menurut saya cocok jadi pemimpin kalian karena dia paling paham halal haramnya Allah dan orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut sama Allah. Itulah Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal, muslimin dapat wasiatnya, langsung Abu Bakar jadi pemimpin, Abu Bakar jadi pemimpin nggak pakai kampanye kampanye kayak kita sekarang nggak ada pakai jeblos jeblos nggak ini masalahnya kita pakai skim jeblos jeblos ini luar biasa kalau saya bahasakan mudah-mudahan Allah perbaiki ya banyak sekali kerugian berapa anggarannya 1,7 triliun anggaran kalau kalau kalau lagi pilkada itu 1,7 triliun tuh kertas-kertasnya jeblosnya buat ini macam-macam lah Kemudian kita disuruh jeblos semua masyarakat bangga disuruh diplot. Terus siapa yang jadi pemimpinnya? Emang sudah kriteria yang kita harapin. Apalagi ada sistem yang parah nih. Begitu kita sudah jeblos, yang jadi pemimpin juga orangnya yang ditunjuk oleh orang-orang tertentu. Tambah parah. Sampai-sampai ada saya dengar yang kuping saya sendiri di masyarakat kita ada bicara begini. Nanti kalau ada caleg yang datang atau capres yang datang, gitu kan? e, suruh jeblos sama dia, aja. Yang penting terima amplopnya. Ya. Loh, kita kalau masalah haram sudah jelas, tapi permasalahannya adalah itu sudah memasyarakat tuh. Artinya masyarakat kita sudah terdidik dengan sistem yang ada, ayo terima aja. Nanti iyain aja, berarti sudah ada manipulasi, sudah ada bohong di situ, perlu banyak pelanggaran Kenapa bisa tertib lagi? Yang karena masalahnya tidak ini sudah berentetan kemana-mana ya. Jadi yang halal itu dan haram sudah tidak ada bedanya. Ini masalahnya, Jadi ya, kan? Baik, waktu Abu Bakar Umar akan meninggal, Umar memimpin seorang alimnya sahabat. Waktu Umar mau meninggal, apa yang Umar lakukan? Umar lakukan dalam riwayat yang sahih, beliau mengumpulkan enam orang dari sisa sahabat dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ada kan sepuluh orang sahabat yang masuk surga kan? Nah waktu itu kebetulan tinggal tujuh orang di hidup. Umar sendiri, tapi Umar sudah jadi khalifah ya. Lalu enam orang yang tersisa sama, sama Umar dikumpulin. Utsman, jadi ya, enam orang itu Utsman, Ali, Umar, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Enam orang ini yang di jalan baru surga yang masih hidup. Apa kata Umar? Dipanggil Usman enam. Lalu Umar bilang, ini kamar, ada kamar di rumah beliau. Ini kamar saya biasa gunakan untuk memikirkan masalah muslimin. Kalian sekarang masuk kamar ini. Jangan keluar dari sini kecuali sudah tunjuk satu orang jadi khalifah pengganti saya. Lalu Umar pegang pedang, Umar bilang, ya, kalian adalah ulamaknya. Perhatikan kata-kata Umar, kalian adalah ulamaknya muslimin harus dipilih salah satunya. Kalau kalian keluar tidak memilih satu orang jadi khalifah, saya akan tebas enam-enam leher kalian. Umar dengan pedang taruh di depan, di depan kamar. Lalu Umar bilang kepada Abdurrahman bin Auf, kau oh, jadi pemimpin majlis ini. Masuklah mereka berenam, diikuti dengan Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Lalu Umar bilang, libatkanlah Abdullah dalam musyawarah kalian, tapi jangan pilih dia jadi khalifah. Lalu masuklah kita lihat ibu-ibu sekarang apa yang terjadi dalam kamar ini. Enam orang sahabat ini. Uthman Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad. Enam orang ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Karena dia ditunjuk oleh oleh oleh Umar. Lalu dia bilang, Umar Abdurrahman bilang begini, saya telah ditunjuk oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab untuk jadi pimpin kalian. Dan sekarang sebelum saya buka majelis ini, saya mengundurkan diri dari kalian. Saya nggak mau ikut-ikutan. Padahal ulama sejarah bilang apa? Isyarat Umar bin Khattab suruh dia jadi pemimpin majlis, semestinya dia dianggap paling layak oleh Umar. Dari enam orang itu. Tapi Umar mau mereka bermusyawarah. Abdurrahman begitu masuk langsung dia bilang, saya tidak mau jadi khalifah. Kalian saja berlima, silakan. Tahu yang lima orang ini apa yang mereka lakukan? Umar, Darah Uthman, Ali, Allah, Zubair, sama Sa'ad. Ini lima orang saling memuji satu sama yang lain agar temannya jadi khalifah. Jadi si Uthman muji Ali, Ali muji Talha, Talha muji Zubair, saling muji ini. Rasulullah pernah berkata tentang kamu begini. Terus yang satu bilang, Rasulullah sabda juga tentang kamu begini. Saling muji supaya temannya jadi khalifah. Dia nggak mau. Ini sudah jelas kandidat kuat. Saling muji. Apa yang membuat mereka begitu ibu sekarang? Karena ilmu agamanya ini karena ulama yang benar nih. Mereka takut jadi khalifah tanggung jawab besar hari kiamat. Jadi mereka saling muji, muji, muji, muji sampai terakhir dari lima orang ini terkerucut dua orang yang lebih banyak fadilahnya, Utsman dan Ali. Lalu dari dua orang ini ternyata Utsman itu unggul dua hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ajmain radhiyallahu anhu. Jadi di sini ada dua buah hadis di antaranya hadis yang sebut ulama adalah tentang e, persiapan pasukan Usyra. Jadi waktu Nabi SAW mau pergi ke Tabuk, beliau minta sumbangan-sumbangan kepada para sahabat yang paling banyak sumbang itu Utsman bin Affan. Itu hampir seluruh pasukan dibiayai sama dia sendiri dibiayai perusahaannya. Jadi dia zaman dulu itu Utsman siapin kuda berikut semua perlengkapan perang dan perlengkapan makan. Dengan kalau sekarang mobil tank sama semua pelurunya karena semua persiapan makan minumnya perjalanan itu sebulan gitu kan? untuk peperangan balik dari ke Madinah jadi ini sudah siap untuk sebulan satu orang mujahid Utsman siapnya kurang lebih seribu unta seribu kuda itu luar biasa kemudian kita juga sempat disubur untuk minumnya para mujahidin makanya kata Nabi SAW waktu itu tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman ke surga kecuali ya, atas apa yang telah dilakukan pada hari ini dan hadis yang kedua itu tentang Allah malu dengan Utsman sudah pernah dengar hadisnya belum? Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk merendam-rendam kaki beliau di air dingin. Karena itu musim panas. Beliau di kebun, satu kebun di Madinah. Beliau rendam ada kayak kuala air, kenangan air dingin. Dia rendam kakinya untuk dingin badan. Waktu itu Abu Abu Musa Ashari, sahabat Nabi yang lain, jaga pintu. Kebun itu dijaga. Masuklah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya mau masuk ke Rasulullah SAW. Kata Abu Musa sebentar, saya pamit dulu, Nabi ini enggak? Masuklah dia. Ya. Dan ya Rasulullah, Abu Musa bilang, e, Abu Bakar pamit. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk penghuni surga. Ada jaminan. Masuklah Abu Bakar. Duduk di sebelah Nabi. Waktu itu Nabi SAW lagi gulung bajunya sampai lutut beliau kelihatan. Jadi di atas lutut sedikit. Lututnya kelihatan. Waktu Abu Bakar datang, Abu Bakar lakukan hal yang sama. Gulung bajunya sampai di atas lututnya sedikit. Rendam juga kakinya. Tapi Nabi tidak tutup lututnya, dibiarin aja. Datang Umar yang kedua, Umar pamit pada Abu Musa. Musa masuk lagi. Rasulullah mengatakan beritakan berita gembira ya bahwasanya izinkan dia masuk, sampaikan dia termasuk penghuni surga dan dia akan terbunuh syahid. Umar, memang Umar kan waktu mau kan ditusuk oleh Abu Lulu. Sudah ada berita sebelumnya nih. Umar masuk, datang ke sebelah kirinya Nabi SAW, ikut rendahin kakinya sambil bunuh bajunya dan sampai ditutup. Yang ketiga datang Uthman bin Affan, saksi bahasan kita. Uthman datang, kami Abu bisa masuk. Musa mengatakan, Ya Rasulullah Utsman, kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kepada dia bahwa bahwasanya dia termasuk di surga dan pada saat dia mati akan ada cobaan yang datang kepadanya. Dan Uthman kena fitnah, dibunuh oleh orang-orang, gitu kan? Radhiyallahu anhu Jadi Uthman masuk. Waktu Uthman masuk, Nabi SAW buru-buru menurunkan bajunya, menurut, menurunkan baju untuk lututnya. Lalu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, saya dan Umar masuk, anda tidak tutup lutut anda. Kenapa waktu Umar masuk, anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahmin rajulin, istahaminul malaikat. Tidakkah saya malu dengan seorang laki-laki yang malaikat saja malu dengan dia? Itu Utsman bin Affan tuh. Jadi malaikat saja malu dengan dia gitu. Nah hadis ini, dua hadis ini yang membuat Utsman unggul dari Ali. Yang lain banyak, yang gitu. tapi ini dua yang disebutkan oleh para ulama. Nah, waktu itu akhirnya lima orang ini nunjuk termasuk Abu Abdurrahman bin Auf yang pernah bilang sudah Utsman kalau itu kok jadi khalifah nggak bisa ngelak keluar dari kamar tersebut lalu kata Uthman, nah siapa jadi khalifah ini mereka bilang Utsman tunjuk kata Umar Alhamdulillah dua hari kita Umar mati Utsman jadi khalifah nggak ada ribut-ribut nih Orang baik milih orang baik. Orang alim milih orang alim. Kalau orang alim milih orang alim, tidak tidak punya kriteria lain kecuali paham hukum halal haramnya Allah dan paling dekat dengan Allah. Gak butuh jasa ekonomi, gak butuh profesor, gak butuh dokter, gak butuh. Yang dibutuhin adalah paham dan hukum Allah, bertakwa dan sama Allah. Itu yang penting. Sudah selesai, Utsman jadi khalifah. Waktu Utsman meninggal dibunuh, masyarakat Madinah masih ingat apa yang Umar lakukan dari enam orang tiga tadi ternyata dikerucutkan waktu terakhir sisa lima orang dan sisa dua orang akhirnya yang terkumpulkan adalah Uthman dan Ali. Nah ternyata mereka lihat Ali lah orang yang paling layak karena nggak perlu lagi buat majelis karena sudah ada Ali masih hidup yang terbaik adalah Uthman langsung jadi khalifah selesai. Gak ada ribut-ribut, gak ada kampanye, gak ada jeblos-jeblos, gak ada semua. Selesai. Orang baik memilih orang yang baik. Karena yang baik dari mana? Seorang ahli ulama. Memang itu. Kalau bukan orang ulama yang memimpin kita, siapa yang memimpin kan tapi gitu. Gak usah kita bicara ulama. dari dari yang mungkin tidak izin yang seperti saya dan teman-teman yang lain kita bisa bicara seorang ulama besar. Kalau ibu-ibu hadir di majelis ilmu ini dengar ceramah merasa tukar gak ini? Dapat ilmu gak? Bertambah iman gak? Bagaimana kalau seorang ulama besar yang lebih paham jauh dari kami yang menyampaikan, yang memimpin negara? Ya, luar biasa. Sampai pernah terjadi di zaman Umar bin Anu ini yang dijadikan contoh banyak Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Bagaimana kehidupan mereka? Umar Anu tidak pernah tidur malam di ibu sekalian kecuali sudah di Madinah. Pastikan tidak ada lagi orang yang butuh bantuan baru tidur. Kalau masih ada yang butuh, selesaikan sama dia, dia takut tanggung jawab hari kiamat. Nah. Hak bisa dengan cara syaratnya sama. Umar yang membuat Umar begitu kenapa? Karena dia seorang yang alim di kalangan sahabat. Alim yang benar-benar ya punya ilmu dan berapi. Itu pasti bisa. Gak mungkin tidak. Di Indonesia ada banyak di antara orang-orang mungkin sudah sampai pada tingkat itu. Mereka paham, kita punya majelis ulama. Ada orang-orang yang memang bukan cuma simbolik ya. Tidak cuma dalam kehidupan mereka sehari-hari. Memang mereka terapi itu agama. Jadi kan dalam kehidupan mereka rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, semua lingkungan dia, itu kan banyak. Banyak kiai kiai kita di Indonesia yang tidak dikenal mungkin secara nasional, tapi pesantrennya besar, muridnya banyak, hadirnya yang tamat itu baik-baik semuanya, banyak yang hafal Quran. Ini yang begini-begini mesti dicopot ini, <laughs> dicopot terus dijadikan pemimpin istrinya. Idealnya begitu, sehingga terapkan hukum agama Islam, bukan sembarangan, gitu kan? Itu maksudnya. Kita lihat bagaimana Umar bin Umar bin Khattab juga pernah diceritakan dalam riwayat Bukhari. Utsman dan Ali sebelum jadi khalifah di zaman khilafahnya Umar ya. Mereka lagi keluar siang hari sama-sama habis makan siang. Panas, kata Ali waktu itu lagi panas sekali. Panas luar biasa, saking panasnya sampai kami mendidikkan imam kami di wajah untuk karena panasnya. Udaranya panas kan kalau di Madinah Zaman sekarang sudah banyak building, zaman dulu tuh masih bangunan pendek, udara panasnya lebih banyak lagi. Lalu dia bilang, apa namanya dari kejauhan Uthman dan Ali ini melihat ada orang yang sedang mengumpulkan kambing-kambing dan unta-unta yang berserakan di jalan-jalan Madinah. Diambil, diikat di, di pohon di depan rumah setiap orang yang ada di situ. Jadi orang berserakan kambing dan untanya masyarakat, orang ini sibuk nampilin ikatin, nampilin ikatin, ditangkap sama dia, ditangkap satu-satu. Kata Ali, siapa orang yang mengurus yang bolong seperti ini, yang bukan haknya dia, bukan kambingnya, bukan untanya, siang bolong waktu tidur, gitu kan? Dia panas tak kumpulin baik-baik. Kata eh, kata Ali baru Umar, ayo kita lihat, eh, karena ini kan dua-duanya anak mantu Nabi, boleh kan dekat, gitu kan? Mereka sama-sama jalan. Begitu mereka dekat, kata Ali, kami kaget melihat ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Khalifah waktu itu keliling siang bolong, ngumpulin dombanya, kambingnya, dan unta masyarakatnya ke lepas-lepas. Dimasukin di dalam ikat, di pagarnya, dalam rumahnya, cuma ditinggalin gitu. Itu luar biasa gitu. Mereka betul-betul tahu ini adalah sebuah hukum. Dan luar biasanya itu terus ada sebuah poin yang banyak orang lupa. Setiap pemimpin yang menerapkan hukum Allah, Allah akan sebarkan keadilan di tangan dia bukan cuma di kalangan masyarakat, bukan cuma di kalangan manusia, tapi di kalangan hewan. Oleh itu gue belum pernah dengar saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz pernah dengar ya. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk di, diberikan julukan Khalifah Rashidah yang kelima. Jadi setelah uh, Bakar, Umar, Uthman, Ali datangnya dinasti Umayyah. Salah satu Khalifah Umayyah itu di tahun 99 sampai 100 cuma dua tahun memimpin. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu cucunya Umar bin Khattab. Beliau diberikan julukan oleh para ulama Khalifah Rashidah yang kelima. Setelah Ali yang dia deh, walaupun ada. Walaupun Khulafa Rashidah cuma empat ya. Maksudnya Khulafa Rashidah apa? Khulafa pemimpin yang Rashidin yang dapat petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi. Jadi nanti orang ini ada. Dua tahun memimpin gak ada orang menerima zakat. Gak ada lagi orang menerima zakat. Gak ada orang yang susah. Bahkan beliau sempat saja minta lalu beliau berputar ini. Kata Umar bin Aziz, saya perintahkan di bawah kepemimpinan saya, gitu kan, tidak boleh lagi ada orang yang saling mengganggu satu sama yang lain, termasuk tidak boleh hewan menyerang hewan yang lain. Tidak boleh serigala menyerang domba, tidak boleh hewan menyerang hewan yang lain, dan tidak boleh hewan-hewan ternak memakan rumput-rumput manusia yang ada di halaman-halaman rumah mereka. Ibu tahu, dua tahun nggak pernah terjadi di zaman khilafahnya beliau berubah cerah serigala dan rumah nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah terjadi kambing jalan makan rumput di halamannya seseorang manusia nggak pernah. Kapan ketahuan itu ternyata bentuk dari keadilan dan berkah karena diterapkan hukum Allah waktu um, waktu Umar Harris meninggal dunia tersebar berita. Satu kasus terjadi, ya, itu ada satu orang yang bilang e, tadi pagi dibilang oleh tetangganya tadi pagi domba saya diserang oleh serigala dibilang oleh tetangganya tetangganya ini kebetulan paham agama dia bilang apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun berarti hari ini khalifah mati warga lagi sudah mati Loh, tanya kenapa? Dia bilang karena serigala sudah mulai sudah mulai menyerang domba. Selama beliau memimpin, instruksinya nggak boleh hewan menyerang hewan yang lain. Dan selama dua tahun tidak pernah kedengaran pada domba serang serigala. Eh, serigala serang domba nggak pernah. Pengembala pengembala selama dua tahun itu kalau kambingnya dombanya dibiarin nggak ada serigala yang ambil. Baru pagi itu pada saat yang meninggal terjadi. Kisah yang lain dikatakan di tempat yang lain berpisah. Ada satu orang datang mengeluh sama tetangganya mengatakan, coba domba-domba mau pindahin ini karena rumput saya dimakan, tanaman saya dimakan. Tetangganya berapa lama? Dia bilang, ini innalillah wa hari ini berarti khalifah meninggal. Yang nanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, selama dua tahun kita memimpin karena keadilannya Allah berkati. Tidak pernah domba saya ini makan rumputnya orang, tidak pernah. Baru kali ini, berarti hari ini dia meninggal. Karena zaman dulu nggak bisa, nggak kayak sekarang dikenal di media orang langsung tahu meninggal detik ini, gitu. detik. Berapa detik kemudian kita tahu zaman dulu sebulan mungkin kalau kita dengar. Jadi kan karena jauh. Kalau kita ada di Irak misalnya, dia ada di Indonesia, jauh jarak menginformasikan itu nggak gampang. Tapi seperti itu, orang yang adil itu luar biasa. Di zaman Umar bin Khattab juga pernah, ibu sekalian, itu Nil waktu beliau utus Amr bin As memimpin menembus Mesir untuk memasukkan Islam di sana. Kemudian eh, pas begitu masuk menguasai Mesir, Islam sudah mulai disebarin. Sungai Nil surut airnya. Nah terus Eh, Amr bin As yang gubernur di Umar bin Khattab sana tanya kepada masyarakat Mesir, ada apa nih? Mereka bilang, kan mereka baru masuk Islam, baru mu'alaf. Mereka bilang, memang strategi kami biasa eh, setiap tahun kasih tumbal di sungai ini anak gadis. Setiap tahun anak hidup-hidup dilempar, dibiarin mati. Nah kalau itu sudah dilempar, airnya naik lagi. Amr bin As nyurat ke Umar bin Khattab di Madinah dari Mesir ke Madinah. Amir ini kejadiannya begini. Umar bin Khattab tulis kertas saja. Umar bin Khattab bilang apa? Eh, ini surat dari hambanya Allah Umar bin Khattab kepada Sunni Nil, kepada Sunni Nil. Ini dibicarain Kalau seandainya selama ini kau mengalir dan kau pasang surut itu karena izin maha kahar itu sifatnya Allah yang maha perkasa. Dengan izin al-kahar Allah yang maha perkasa, maka mengalirlah. Kalau maksudnya bertambah air kamu, kalau kau mengalir selama ini bukan karena Allah, maka kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Gini ke Mesir. Abu bin As datang dekatnya dibacain surat dari hambanya Allah bin kepada sungai Nil. Gitu kan? Kalau seandainya selama ini kau pasang surut dan mengalir karena izin Al-Fahar Allah, mengalirlah dengan izinnya. Kalau kau selama ini mengalir bukan karena izin Allah, maka kangen, jangan mengalir selamanya. Kejadian waktu itu disaksikan Rasulullah SAW bicara dalam sejarah Islam, tiba-tiba airnya naik. Karena itu adalah permainan setan semua. Permainan setan yang mau menyesatkan manusia. Tapi begitu luar biasa. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah Naml kan gitu. Waktu beliau di lembar dengan pasukannya, terus beliau dengar semut lagi ngomong. Ya, hai, ratunya semut bilang, hai semut-semut masuklah ke rumah kalian, karena kalau tidak Sulaiman akan menginjak kalian dengan pasukannya sementara mereka tidak sadari. Kata ulama tafsir, kata-kata mereka tidak sadari karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah dengan keadilannya dan paham tentang hukum halal Allah mendolimi siapapun termasuk semut yang kecil. Gak pernah sengaja diinjak, gak pernah. Semua dibiarin gitu, berjalan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Maka Nabi Sulaiman pun menangis dan akhirnya tersenyum dan mengatakan sesungguhnya ini adalah yang ujian dari itu dilihat apakah saya bersyukur atau tidak. Ya kata ulama siapapun yang adil seperti Sulaiman maka Allah akan buat semua makhluk yang itu tunduk dengan dia. Sama dari masalah kasus semut yang ada di lembah itu. Kan begitu. Itu ibu kalau bisa ketik search aja di Google tulis wadi namel tulisannya. Wadi namel itu maksudnya lembah semut. Itu dari zaman Nabi Sulaiman sekarang sampai sekarang masih ada lembahnya. Memang sebuah lembah yang penuh dengan semut, kerajaan semut di situ. Nah Nabi Sulaiman pernah lewat begitu tuh, yang kasus terjadi surah an nakal itu. Jadi wadi yang lembah ya, namel artinya semut. Tinggal diketik wadi nama nanti akan kelihatan tuh. Ada lembah yang penuh dengan semut semuanya gitu kan. Itu diantaranya. Baik jadi orang kalau hadir Jalan hukum Allah itu akan banyak sekali hal-hal yang didapatkan. Tapi syaratnya memang orang yang alim benar. Gitu kan. Baik syarat yang ketiga untuk jadi pemimpin dalam Islam adalah tidak boleh meminta jabatan atau mengejarnya. Itu syarat. Jadi kalau ada orang sengaja mencalonkan diri dalam Islam, sengaja mencalonkan diri, sengaja mengorbit dirinya, semestinya nggak boleh dipilih, semestinya. Kita bicara idealnya. Kenapa? Dengarkan hadisnya. Saya bilang jangan buru-buru hati sampai selesai. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr sa'ahadan ta'alahu au ahadan harasa alaihi. Kami demi Allah kata Nabi SAW tidak akan memilih pemimpin ya, yang sengaja memintahnya atau mengejarnya. Jadi Nabi SAW perintahkan kita semua nggak boleh pilih pemimpin begini. Lalu apa yang terjadi dengan kita di Indonesia? Morbid diri, pasang pandu, stiker sana sini, coba visi misi, dibuat debat antara mereka panjang lebar. Kenapa? Karena sistem demokrasinya. Sistem yang kita caplok dari barat dipindai ke orang Islam, diterapin. Jadi kita terpaksa ikutin caranya mereka. Cara Islam tadi bagaimana? Dari seorang alim, nanti alim ini menunjuk alim yang lain. Selesai. Gak usah ada kampanye, gak usah misi-misi, gak usah semua. Dia akan itu sendiri hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Tapi ini enggak. Karena kita pakai sistem, sistem demokrasi yang paling kental sekarang apa? Siap di politik ya. Siapa yang paling kuat suaranya? Dia yang menang. Mau dia bodoh, mau dia apa? Pokoknya kuat suaranya. Dan kalau kuat suaranya berarti kuat duitnya. Hmm. Ada sokongan-sokongan. Kalau dia tidak punya duit akan disokong oleh orang-orang yang punya duit, punya masalah masalah dunia. Akan begitu. Ini sebenarnya nggak boleh dari Islam. Namun kita tidak boleh pilih pemimpin yang begitu. Mestinya idealnya. Ya, ini Baik. Ini syarat kriteria. Saya akan tutup dengan dua poin yang lain, tapi ini sifatnya cuma nasihat. Nasihat saya pribadi kepada para masyarakat yang sudah terlanjur pada pemimpinnya, apa yang mereka harus lakukan dan syarat atau nasihat untuk para pemimpin dan semoga ini sampai kepada para pemimpin kita. Kalau saya nasihatnya kepada para masyarakat, kayak kita semua Sekarang kalau seandainya pertanyaan saya itu sekalian tidak terpenuhi karakter dan syarat itu. Ulama mengatakan kalau untuk syarat pertama nggak bisa toleransi, Muslim nggak boleh toleransi, nggak bisa diganti. Kalau di wilayah pemerintah Muslim, kenapa? Karena efeknya bahaya itu ya. Kalau seandainya yang pimpin orang Muslim, dia terapkan hukum Islam, wajar nggak? Wajar. Terus kalau yang memimpin Nasrani terapkan hukum Nasrani wajar nggak? Ya. Loh wajar. Kenapa? Karena dia kan agamanya. Ya, jadi dia terapin. Nah, orang Islam gak usah nyalain kalau memang agamanya karena selalu selalu dipilih, gitu kan? Muslim jangan mimpi pak, karena setiap orang wajar menjalankan keyakinannya kan. Nah, itu makanya. Jadi harus memang milih itu Muslim. Minimal dia keyakinannya Muslim. Saya rasa sebobor-bobrok yang pemimpin Muslim kalau dia tidak puasa masa kira orang Islam yang puasa. Paling dia juga ikut gembira. Tapi kalau orang non Muslim bisa saja dia rasa orang puasa. Itu kan agama kamu terserah. Dia pemimpin mau diapain? Ribut dengan pemimpin berteribut sama militernya. Moralnya korban. Kan begitu. Nah, ini masalah. Berarti syarat pertama nggak boleh toleransi, harus muslim. Sama dengan pernah saya bahasakan, mohon maaf ini bukan nyinggung siapapun ya, tapi kalau mau menikah dengan muslim atau non muslim, mualaf lebih baik muslim. Masalahnya apa? Ya dia tetap masih ada bekas-bekas agama lamanya. Kecuali kalau 100% hijrah dengan benar Kalau enggak kan ini muslim. Masalah. Jadi ada masalah yang kita hadapi nanti gitu. Sama hanya dengan pemimpin kan. Kalau yang kedua dan yang ketiga, seorang alim, seorang alim atau Siapa yang ketiga dari orang yang tidak memintanya, gitu kan? Kalau ini syarat dua ini tidak terpenuhi dan kita di Indonesia misalnya kan tidak ada pemimpin yang alim ya, bukan masih bukan seorang ulama yang memimpin dan memang dia masih ikut sistem demokrasi yang mengorbit dirinya. Bagaimana syaratnya? Yang penting dia muslim, ibu-ibu harus tahu kita wajib patuh pada hal-hal yang tidak melanggar hukum Allah. Dari bawah ya, Gak boleh memberontak, gak boleh. Dengarkan hadisnya. Hadis Bukhari Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang setelah nanti pemimpin yang kalian suka sebagian keputusan mereka karena sesuai dengan hukum Allah dan kalian akan benci sebagian keputusan mereka karena jauh dari hukum Allah. Siapa yang memungkiri dalam hatinya, dalam hatinya dia nggak suka aduh ini orang nggak terhadap dalam hati dia berpikir, maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Artinya Allah nggak akan masalah dia, dia sudah berpikir dia tidak suka. Siapa yang mengingatkan dengan lidahnya, nasihatin, doain, dia telah dapat pahala. Lalu kata Nabi SAW, hukuman Allah akan datang kepada siapa yang mendukungnya. Mendukungnya keputusannya salah, Lalu Allah gak apa Nah, ini terhubungnya. Dia akan dihukum dan akan dihisap oleh Allah hari kiamat. Lalu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau ada pemimpin begitu, bolehkah kita perangin? Rotak bulu saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh selama mereka membiarkan kalian sholat. Selama ada masih boleh, sholat boleh, perempuan pakai jilbab boleh, Quran boleh disebarin, ada masalah. Masalah ada keputusan dia yang salah itu kita pungkirin sambil berdoa kepada Allah, bukan dengan angkat pedang ya. Itu syaratnya. Tapi kalau mesti ditutup, boleh sholat. Perempuan tak boleh pakai jilbab. Quran dihina, ini lain. Ini silakan berontak, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kata Nabi SAW selama mereka membiarkan kalian sholat dalam periode dikatakan selama dia masih sholat bersama kalian Dan biarin itu. Artinya sambil diluruskan kesalahannya, jadi kan? Karena tadi kita kembali kepada Stephen Ali radhiyallahu yang tidak bisa manusia baik kecuali dengan adanya mimpi yang gitu. Jadi ini nasihat ya, jelas. Perlu ditahu ada namanya syariatullah, ada namanya kanun wadahi. Syariat untuk artinya syariatnya Allah SWT. Ada kanun wajib. Apa itu kanun wajib? Peraturan pemerintah setempat. Kalau peraturan pemerintah setempat ini, ibu ibu sekalian, tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Seperti misalnya adanya paspor untuk berangkat ke luar negeri, adanya KTP supaya mengenal, adanya akte lahir, ada buku akad nikah, gitu kan? ada hiasan. Semua itu maslahatnya besar. Enggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah mana ada KTP, mana ada paspor, ada. Tapi dia maslahat untuk masyarakat, tidak bentrok dengan syariat karena syariat memerintahkan kemaslahatan, gitu kan? Maka ini wajib dipatuhi. Jadi ibu nggak boleh langgar lampu merah, berdosa. Pemerintah bilang lampu merah berhenti ya berhenti, nggak boleh. Apapun yang pemerintah perintahkan tidak bertolak dengan hukum, Allah berarti kembali kepada firman Allah SWT Allah wa rasulah Ayo orang beriman taatilah Allah, taati Rasul dan taati pemerintah kalian. Jadi ini maksudnya. Tapi kalau hukum pemerintah itu bertolak belakang dengan hukum Allah, tinggalkan. Jangan dilak, jangan dipatuhi. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk walaupun itu sifatnya ada kewajiban dari Allah untuk patuh padanya, pemimpin, eh, suami selama dia masih eh, eh, selama dia memerintahkan maksiat kepada Allah nggak boleh patuh pada mereka orang tua kita wajib kita patuhi tapi ternyata disuruh ibu buka jilbab sama ibunya nggak boleh dipatuhi walaupun dasarnya patuh kepada ibu adalah hukumnya perintah Allah juga kan tapi karena maksiat kepada pencipta nggak boleh kan, Itu hukumnya jadi kita wajib patuh ya sambil mendoakan dan meluruskan baik saya tutup dengan nasihat saya untuk para pemimpin Pemimpin itu ibu-ibu sekalian, kalau mereka betul-betul menunggangi jabatannya ya, untuk mendapatkan amal jariah itu luar biasa, luar biasa pahalanya, gitu kan? Perbaiki jalan, hilangin macet, masyarakat butuh apa? Supaya nggak lapar, pendidikannya bagus, gitu kan? Aman negara itu saja. Berikan itu kepada mereka, gitu kan? Maka semua akan aman sebenarnya, gitu kan? Dia akan dapat pahala, saya mohon maaf sendiri saya kembali ke masalah sistemnya. Tetangga saya itu e, beliau kebetulan pernah mencalonkan diri jadi wakil bupati Jombang. Terus saya tanya, waktu itu saya kebetulan beliau kampanye gak berhasil dikalahin sama rivalnya gitu kan. Lalu saya tanya, nah, Pak sebenarnya apa sih yang membuat pejabat-pejabat kita ini kalau menjabat lima tahun loh ini, bukan satu dua hari lima tahun. Mereka nggak menggali lima tahun ini satu tahun 365 hari kali 5 itu hampir 1700 hari dia bisa pakai ya, kan gitu, untuk nunggangi dana bukan dari dia ada anggaran pemerintah perbaiki jalan jangan ya bangun desa-desa yang ketinggalan dengan listrik eh, perairan yang bersih lakukan 5 lima tahun nih anggaran pemerintah punya kok tinggal dikeluarin dan dia dapat pahala kan enak ya? Fasilitas sudah ada tinggal jalan mobil sudah ada tinggal starter, jalan. Kita dapat pahala, nggak beli lagi mobilnya. Itu bagus sekali sebenarnya. Kenapa mereka tidak tunggang? Jawaban dia yang jujur ya. Semoga Allah yang jaga beliau dan Allah SWT juga memberikan hidayah kepada pejabat-pejabat yang lain termasuk beliau. Beliau bilang sistem kita yang salah Ustaz. mengapa dia. Dia bilang contohnya saya waktu mau menjabat saja mencalonkan diri jadi calon wakil bupati, wakil bupati dia bilang saya harus cari partai yang dukung saya. Partai ini dalam Islam tidak pernah ada zaman Nabi ya, tidak ada partai-partai dalam Islam. Jadi partai dukung saya. Partai ini dia bilang DPC-nya, ya, Dewan cabangnya ya, itu harus saya bayar satu miliar. Hanya untuk dapat benderanya saja. Belum DPW wilayahnya, belum DPP-nya pusatnya. Jadi untuk partai bisa 45 miliar habis. Hanya untuk dukungan, menang atau kalah itu nggak dukungan sama partai. Gak ya, itu. Terus yang kedua, ya. Jadi setelah itu itu dukungan ya. Kira-kira dia bilang, menurut Pak Ustad, kalau saya menjabat lima tahun, apa yang saya lakukan? Jawabannya sendiri dia bilang begini, dua tahun setengah pertama saya akan pikir untuk kembali modal saya. Karena 5 miliar sudah habis untuk dukungan partai, 5 miliar lagi itu untuk kampanye, beli baju kaos, mental-mental stiker, 10 miliar kan habis. Gajinya berapa di bupati? Kalau normal berapa gajinya? 20 juta? 30 juta? Gaji? Hah? Loh. Makanya ini kita bicara sistem memaksa masyarakat ikutin. Makanya itu dia mau jalan ya nanti mau memimpin, karena dia harus ikuti sistem yang ada. Kan itu masalahnya. Yang terjadi apa dia bilang dua tahun setengah saya kembali ke modal saya. Dua tahun setengah lagi tersisa, saya mikir untuk kampanye yang kedua. Jadi nggak ada waktu untuk perbaiki jalan, untuk buat tanah, Kalau oh, nggak ada waktu untuk itu. Dan itu umumnya terjadi di negara kita. Karena sistemnya bukan Islam. Masalahnya kita buta dengan masalah ini. Coba dicari umat Khattab untuk jadi khalifah. Yang pertama beliau adalah semua gubernur di wilayah Islam yang tidak bertakwa sama Allah, dia aku nih, berikan, copot, tarik yang sahabat taruh di sana, taruh di sana. Ulama semua yang pimpin, semuanya. Jadi luar biasa wilayah Islam di zaman Umar bin Khattab itu. Luar biasa keadilan sana sini, ekonominya ekonomi Islam, politiknya politik Islam, rumah tangganya semua Islam, semua Islam di sana. Tidak ada yang lain. Maka akan luar biasa kan? Pemimpin itu kalau dia mengganti jabatannya, bagus sekalian, untuk amal jariah, itu aman semua sebenarnya. Anggaran bukan dari dia. Apa susahnya Jakarta ini buat jembatan layang kayak ini yang ke Tanjung Priuk Kalau seluruh Jakarta begitu jalanan protokol insya Allah ada macet. Sepakat tak? Bayangin kalau sepanjang itu ya dari Bogor sana tuh bisa nyambung sampai Tanjung Priuk. Kalau semua Jakarta dibuat jalan yang sama jembatan layang digratisin untuk masyarakat itu gimana? Motor dibuat jalan sendiri, angkutan umum dibuat sendiri. Aman tuh sebenarnya. Hilangkan macet. Kenapa selalu jadi kendala? Miliaran selalu lebih di stres yang hilang. Stres ini termasuk Jakarta. Itu tertinggi di dunia. Ya, termasuk negara yang tertinggi stresnya karena macet. Hmm. Berapa banyak bahan bakar yang terbakar, bensin, apa segala yang sia-sia dari macet berjam-jam. Ya, itu tanggung jawab dari kiamat luar biasa pemimpin bukan main-main. Kalau dia tunggangi jabatannya untuk jadi amal jariah pasti dia dapat. Masalahnya tidak, mereka tidak tunggangi ini. Nah, kalau dia jadi orang yang baik, dia orang adil, tinggal terapin hukum saja, maka yang terjadi kata Nabi SAW pada tujuh golongan yang Allah naungi di hari kiamat tidak ada naungan kecuali lawan Allah. Di antara tujuh yang pertama pemimpin yang adil. Hari kiamat orang lagi panas, yang bersama Allah tidak dapat panas, dia dibawa oleh Allah. Juga pemimpinnya adil akan dapat pahala masyarakatnya. Sebaliknya, kalau dia berbuat jahat, dia menunggangi jabatannya dengan salah, dengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman yang luar biasa. Beliau mengatakan doanya, ya Allah dalam hadis Bukhari Muslim. Siapapun yang engkau berikan pemimpin terhadap umat ini, umat Islam ya, lalu dia berbuat baik dengan mereka, maka kasihanilah dia, berkahilah hidupnya. Dan siapapun yang engkau karuniai Allah pemimpin atas umat ini, doa Nabi berlaku untuk semua pemimpin. Siapa yang berbuat jahat dengan mereka, tidak memberikan hak mereka, maka susahkanlah hidupnya, gitu kan? Rubikanlah, ya, coba aja, itu bahasanya. Ini jelas, gitu kan? Jadi Nabi SAW malah mendoakan hal-hal yang buruk kalau mereka tidak berlaku kebaikan. Belum lagi kita menjawab hari kiamat. Itu pun saya tanya secara hukum agama, sepaham, sepemahaman itu saja. Kalau ibu pernah berbuat salah dengan satu orang temannya ibu dan sempat minta maaf, tanggung jawabnya hari kiamat. Kalau pemimpin negara, berapa juta yang dia pimpin? Bagaimana dia nanti minta maaf nih? Habis pahalanya hari kiamat dipanis sama masyarakatnya, gitu kan? Makanya kata Nabi Shallallahu ikutilah, taatilah pemimpin kalian dalam keadaan susah dan pun senang, gitu kan? Apa yang kalian diberikan oleh mereka, maka syukurilah. Dan apa yang belum mereka berikan, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita ditolimi, kita akan ambil pahalanya mereka. Tidak ada masalah. Ya. Dan ingat kata Nabi SAW peringatan yang luar biasa, kehidupan dunia ini sebentar. Berapa lama dia pemimpin? 5 tahun? 10 tahun? 30 tahun? Mati nanti. Hah? Jadi, gitu kan? Udah selesai. Jadi pemimpin kalau mengganggu itu akan sangat luar biasa. Tapi kalau dia salah gunakan, maka akan berbahaya kalau dia tanggung jawab besar pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan saja Allah SWT menjadikan yang dan pemimpin yang baik, gitu kan? Jadi eh, sekali lagi saya bahasakan dari awal ini bukan kampanye, saya tidak tunjuk siapapun, bahkan saya mengucapkan pribadi, saya bilang kalau kita melihat di antara kandidat pemimpin ada yang besar masalahnya untuk umat Islam, silakan anda pilih. Kalau masalahnya tidak ada buat umat Islam, jangan pilih. Mohon maaf, saya termasuk yang membantah dikatakan haram golput. Kenapa diharamkan? Kalau pemimpin ini tidak baik lalu saya jebol saya tak jawab hari kiamat. Bagaimana saya diharamkan? Saya lihat tidak ada pun masalah buat dia. Nanti mungkin kalau jadi jadi bahaya buat Islam. Saya tidak berani. Kenapa? itu, itu itu cuma ilustrasi, itu cuma ilustrasi. Kalau selalu dikatakan nanti kalau banyak orang yang golput kayak kamu, akhirnya nanti bang, yang suara yang tidak benar yang banyak. Itu kan ilustrasi, itu kan pemikiran, belum tentu, belum tentu. Dari mana kita tahu? Kan gitu. Bukankah sudah banyak terdengar suara? Saya saya duduk dengan beberapa, mohon maaf saya bahasakan ini. Saya sempat duduk dengan beberapa capres kita. Saya ketemu langsung, datang ke rumahnya ngobrol. Mereka membahasakan yang betul-betul mereka mungkin punya keburukan yang dulu-dulu sudah jadi jadi calon tidak berhasil gitu kan. Saya sampai diundang ceramah saya dulu. Ya, jadi apa yang mereka bahasakan? Dia bilang saya juga percuma, saya tidak mau calonkan lagi diri. Karena kalau saya calonkan diri, kita banyak akan sama. Jelas-jelas suara saya banyak, habis dicuri orang. Buktinya ada satu, dua, tiga, empat, lima, tapi percuma saja. Itu yang terjadi. Jadi sampai nyoblos pun juga suara juga dicuri. <laughs> Gitu kan? Jadi ini bukan saya bilang silakan golput, tidak ya. Bukan. Tapi jangan larang orang kalau mau golput. Kalau memang tidak ada masalahnya bagaimana? Ada orang buruk, tapi kalau kita lihat ada masalah, kayak tadi saya ibu tidak kan bilang, mungkin ada yang lebih baik, silahkan, silahkan, Jep, pilih gitu kan. Tapi jangan haramkan orang kalau tidak mau milih. Dia punya hak kan? Kita kan kasih hukum berarti tanggung jawab hari kiamat gimana cara? Nah, tapi saran saya siapapun yang dipilih nanti dipatuhi. Dari bawah ya, siapa yang dipilih dipatuhi. Karena tadi sudah kita jelaskan ya kalau sudah jadi pemimpin, selama tidak bentrok dengan hukum Allah wajib dipatuhi. Itu syaratnya gitu kan. Bukan berarti kita berlepas karena kata Nabi SAW siapa yang mati melepaskan tangannya dari baiat maksudnya dia tidak memberikan hubungan maka dia masih dalam keadaan jahiliyah. Artinya kalau ada pemimpin yang sudah jadi, kita bisa dukung, sudah selesai. Kita nggak bisa lagi nolak. Tinggal yang hukum disuruh Allah kita dukung, yang disuruh Allah kita nolak, kan begitu. Begitu gambarannya kurang lebih. Baik, mungkin begitu dulu ya. Tidak ya. usah pakai pertanyaan karena ibu nggak perlu pikir masalah politik. Ya, gitu. Jadi kalau bapak apa mungkin masih ada pertanyaan biasanya. Tapi kalau ibu yang penting insya Allah sudah sampai informasi Begitulah Islam menjelaskan tentang masalah pentingnya pemimpin. Ada beberapa contoh dari pemimpin yang adil. Kemudian bagaimana kita harus membuka mata kita dengan sejarah Islam. Ada cara-cara pemimpin dalam Islam. Nasihat saya tadi untuk para masyarakat kalau sudah terpilih pemimpin dan nasihat untuk para pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan ya agama Allah yang diterapkan di negara kita Indonesia ini sehingga semuanya insya Allah berjalan sesuai dengan hukum Allah dan juga pemimpin kita adalah para ulama yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti Allah pada saat saya mau dimaafkan, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk materi